di segmen dakwah agama Islam dan mudah-mudahan Anda semua sehat tidak kurang satu apapun sekalipun bagi Anda yang saat ini sedang terbaring sakit atau merasa tidak enak badan kami berdoa semoga Anda semua lekas sembuh dan bagi kita yang sehat semoga hari-hari kita selalu diisi dengan ibadah kepada Allah dan zikir kepada Allah juga tentunya kerja setiap harinya selalu kita lakukan dengan baik Puji syukur, salam dan salam juga selalu kita curahkan karibahan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dimanapun Anda di segmen dakwah agama Islam kerjasama eh, Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI pada hari ini akan membahas tema tentang masalah menghadapi sakaratul maut karena tentunya setiap kita pasti akan eh, menghadapi kematian tetapi apakah saat ini juga kita nggak tahu kapan mati itu akan datang, kapan maut itu akan menghampiri kita, dan kapan malaikat Israel akan datang menjemput kita. Tetapi sesungguhnya dari kita juga harus punya persiapan. Apa saja persiapan yang harus kita miliki supaya kita mati ataupun wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bersama kami hadir uh, Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Nandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Siap Pak? Insyaallah. Insyaallah. <laughs> siap apa saya nggak mau lanjutkan iya. karena tema kita seperti ini dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap ya Pak ya. Insyaallah. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri orang yang uh, wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan lain sebagainya. Dan juga bersama kami ada ibu-ibu dari Majelis Salim Al-Akhyar, Ciledug, Tangerang. Assalamualaikum. Apa kabar ibu? Tadi sama suami mau kesini pamitan? Asik. Itu ciri-ciri dari yang Husnul Fatimah insya Allah <laughs> Dan juga ada adik-adik dari uh, eh, SMA PKP Islamic School Ciracas Jakarta Timur Marawis Al-Bahar ya Assalamualaikum Sehat-sehat ya Alhamdulillah Nah, eh, Pak Nadi langsung kita bahas saja tentang masalah ini. Nanti juga ada kesempatan buat ibu-ibu dan adik-adik dari Marawi untuk bisa bertanya. Eh, masalah sakaratul maut, itu katanya sakit. Saya sih belum pernah ya. mengalami, Pak. Apa seperti itu dalam penjelasan Al-Quran? Ya, <laughs> sakaratul maut itu ibu-ibu yang ada di studio dan para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada bahwa sakaratul maut itu menurut Al-Quran ada dua. Hmm sebagaimana Allah berfirman wanazi'ati gharqa wanasyitati nashta demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras hmm. dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut ini Al-Qur'an oh ada ya. yang keras ada yang lemah lembut ada ya? lembut ya nah pertama bahwa harus kita yakini bahwa cepat atau lambat mau atau tidak mau suka atau tidak suka itu kita itu akan berpindah alam Walaupun ini adik-adik dari Marawis ini ya. Ini dia lama-lama adik itu mati juga ya. <laughs> Jangan dikira ada yang nggak mati. Ya, apalagi ibu-ibu kelihatannya cepat sekali. Ya. ya. <laughs> termasuk presenter kita ini. Aduh, apalagi narasumber ya, Bu. Ya. Sebagai saya narasumber juga, iya. Uh-huh. Iya, hanya soal waktu saja, iya. Betul. ya. Hanya soal mungkin ibu-ibu duluan, saya belakangan ya. Mungkin. Tapi bisa juga saya, saya belakangan, belakangan ibu-ibu duluan. <laughs> Bapak kapan duluannya ya? Jadi bahwa mati itu berlaku umum, berlaku untuk semua orang. Untuk orang kampung, untuk orang kota, untuk pejabat mm -hmm. ya untuk rakyat untuk orang pintar orang pintar juga mati mm -hmm. orang bodoh mati orang miskin apalagi ya mm -hmm. tapi orang miskin itu ya artinya orang kaya juga mati tapi orang kaya belum tentu senang hmm. orang kaya itu belum tentu bahagia tapi orang miskin udah jelas pasti susah ya <laughs> nah, jadi berlaku umum mati berlaku umum karena Allah sudah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba Ibu terka itu surat apa dan ayat berapa yo yang hmm. bisa boleh pulang duluan. <laughs> itu surat Ali Imran ayat 185 ya. Hmm. Kullu nafsin dha'iqatul hmm. maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hmm. Pasti ya. Nah, kata Sayyidina Ali malam yamut disaib mata bi ada ta'addadatil asbabu wal mautu wahid siapa yang tidak mati di ujung pedang dia akan mati dengan sebab lainnya beribu-ribu sebab kematian tapi mati hanya satu ada di Sukabumi guru SD lagi ngajar ketiban papan tulis mati hmm. ya ada orang lagi makan kepala ikan kakap durinya masuk ke telak saking enaknya mungkin mati ada ya ada orang lagi main gapleh di Tanjung Priuk ketiban itu kontainer yang kosong di bawahnya dia main gapleh lima orang mati ya hmm. ada yang tabrakan beribu-ribu tapi mati hanya satu ya orang kampung mati cuman orang kampung biasanya sakit perut ya hmm. kenapa itu orang kampung mati sakit perut ya sakit perut atau bisul ya itu penyakit orang kampung ya bisul juga kalau 98 biji itu bisa <laughs> menyebabkan kematian ya <laughs> Tapi kalau orang kota liver, darah tinggi, ya, jantung, itu, ya, itu penyakit orang-orang kaya, stroke, ya, ya. Tapi tetap mati hanya satu. Nah. Di dalam cara kematian ini ada dua, ada yang dengan keras, ya, ada yang dengan lembut. Di dalam Al-Quran ada enam keadaan manusia dalam syaratil maut. Hmm. Ada berapa bu? Nah, ini mohon maaf ya, hmm. presenter ya, mohon maaf sengaja ibu-ibu ditanya ya diajak bicara sebab kalau tidak diajak bicara khawatir mereka bicara sendiri. Iya. Yeah. Pertama meninggalnya orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya. ya. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu tidak percaya pada Tuhan, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Iya, betul. Saya ini Tuhan yang tinggi. Tapi Nabi Musa ini dengan tekun mendakwahi Fir'aun agar Fir'aun itu beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari akhirat bahwa hidup itu bukan hanya di dunia ini saja tapi ada kehidupan yang lebih jauh lebih kekal jauh kehidupan yang lebih baik walal akhiratu khairul laka minal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal di dunia kan terbatas hmm. Tapi kata Nabi, "A'maru ummati baina sitin wa sab'in wa aqalluhum mayyazuzu dalik." Nanti umur-umur umatku itu hanya berkisar 60 dan 70. Hmm. Hanya sedikit yang melewati 70. Jadi kalau ibu sudah 50 itu tinggal 10 tahun lagi, Bu. Mohon maaf saya buat takut ini. Ya. Kalau ibu sudah 55 tinggal 5 tahun lagi. Eh. Ibu sudah 58 tinggal 2 tahun lagi yang sudah 59 tinggal setahun lagi yang sudah 59 tahun 11 bulan 27 hari berarti tinggal 3 hari lagi yang sudah 60 belum meninggal juga ini sudah pulang pokok tinggal bonusnya siapa tahu nanti hari Selasa yang akan datang nah jadi semua kita harus siap ada sakotil maut bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan seperti Fir'aun hmm. ya tapi begitu meninggal, ujug-ujug percaya. Ujug-ujug itu bahasa Indonesia nya apa, Bu? Tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya suddenly. Bahasa Arabnya dek pajatan. Ya, hmm. pajatan itu tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba percaya. Contohnya apa? Firaun. Ya. Firaun ini dari suku Kibti. Suku apa, Bu? Kibti. Nabi Musa dari suku Israel. Ya. Sukunya dakwah Nabi Musa ini kepada Fir'aun Fir'aun ini punya panglima namanya Haman hmm. Siapa bu? Haman, Ya, ya. Karena kesal Fir'aun ini ya kepada Nabi Musa terus didakwahin terus supaya percaya ibadah pada Allah ingat akhirat Kesal ini uh, Fir'aun ini kepada Nabi Musa dia berkata kepada Haman panglimanya dalam bahasa Kibdi tapi ibu tenang saja para pemirsa TV tenang saja, nanti bahasa Kipti ini akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. ya. Nah, kata Firaun kepada Haman dalam bahasa Kipti, "Man ayna urang tewak wae eta si Musa." Maksudnya, "Hei Haman, kita tangkap saja itu si Musa." Nah, kata Haman, "Cekitu ceki ai abrima kumaha mamang wae." Artinya bahasa Indonesia apapun yang terjadi <laughs> saya tergak terserah Tuhan. <laughs> Terserah Tuhan. Sebelah mana itu tuh Pak? Ya. <laughs> Saya kipti. Akhirnya itu siapa itu Haman membawa pasukannya mm -hmm. ya mm-hmm. Nang, Dayat, Jarkasi, Kutisna, Aceng, Baban, Oman, ya, Cecep. Cecep. Dibawa diuber-uber itu ya diuber-uber itu bahasa gentinya di udang Artinya diuber-uber ini Nabi Musa mau ditangkap. Kata Firaun, "Hayu orang tewak wae eta si Musa. Mari kita tangkap saja Musa." Ya, itu dalam bahasa Kipti. Nah, akhirnya Nabi Musa terdesak sampai di pinggir laut, Laut Merah. Nabi Musa bingung. Nah, datanglah firman Allah, "Idrib asokal bahar." Hmm. Pukul aja olehmu laut, pukul laut jadi jalan. Hmm masuk Nabi Musa dengan pasukannya. Ya. Ini Firaun ngejar terus dengan uh, pasukannya, itu tadi ya, yang teman-temannya tadi okay. tadi ya. Hmm. Begitu sampai bingung. Pak, Pak Nandi bingungan ntar aja. Kita jeda dulu karena ya. mau masuk azan subuh. Oh iya. <laughs> Supaya ibu juga bingung dulu nanti. Ya. Nah, pemirsa kami akan kembali Baik pemirsa kembali kita melanjutkan dialog tentang masalah yaitu menghadapi sakaratul maut yang tadi uh, narasumber kita adalah Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi sampai udang udak Ya, artinya udang udak itu itu bahasa Kipti ya. Begitu sampai di Laut Merah, Nabi Musa masuk. Nah, Firaun masih berkata kepada hmm. Haman, panglima, panglima. itu dalam bahasa Kipti. Man Kuma ayuna anak orang udah gue ke jero. <laughs> Nah, artinya gini, ibu gak usah khawatir Pak mobil. saya terjemahkan, saya dubbing ke dalam bahasa Indonesia ya. Hei Haman, bagaimana apa kita-kita masuk saja ke dalam? Cekitu cekiu, nah ini bahasa-bahasa gitu ya. Cekitu cekiu, ayuna orang udah gue ke jero. Apapun yang terjadi, kita kejar saja ke dalam. Begitu masuk Fir'aun dengan Haman ini, hmm. ya tiba-tiba air laut mencair. Hmm. Nah, dalam bahasa Kibtinya itu Fir'aun kekelepan. Artinya kekelepan itu timbul tenggelam. Nah, ketika itulah Fir'aun berkata, ya. Fir'aun berkata, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada dalam surat Yunus, Bu. Surat Yunus ya ayat 89 hmm. ya. Nah. Jadi ketika Allah menyelamatkan Bani Israel ya dan karena i, di apa dikejar-kejar oleh Firaun yang ingin membinasakannya ya hatta ida er, agratil maut sampai dia ditenggelamkan itu musakatil maut ya kata dia tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah hmm. Tuhan yang disembah oleh Musa dan Bani Israel ya jadi ibu bagaimanapun orang tidak percayanya kepada Tuhan kepada Allah, kepada akhirat, begitu sakratil maut dia pasti percaya. Karena firman Allah dalam Al-Quran surat Qaf ayat 22, Lakod kun tapi ghaflatin min haza pakasyapna anka gito aka fabasaruka hadid. Sungguh kamu lari dari kematian ini. Hmm. Tapi begitu datang sakratil maut, tiba-tiba pandanganmu menjadi tajam. Nah, nah terbuka. Ayat ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali an nuyamun nuyamun matu intabahu. Hmm. Manusia seakan-akan tidur sekarang, berbuat maksiat tidak malu. Tidak mengeluarkan sodako, tidak sholat, tidak hmm. hadir di majlis taklim. Dia tenang saja. Hmm. Tapi begitu datang syaratil maut, disitulah penyesalan demi penyesalan. Hmm. Ya. Kalau sudah melihat akhirat ya. Itu terlambat itu ya. Eh, terlambat. Makanya taubat di situ tidak akan diterima kata Nabi, Allahu yaqbalut taubatu malam yugorgir. Hmm. Oh, malam yugorgir. Allah akan menerima taubat sebelum napas turun naik di tenggorokan. Tapi kalau sudah uh, hey. Uh, sekali lagi ya, oh, uh, hey. di situ taubat. Allah oh, ya. Ya. <laughs> Nah, ya. itulah itulah sakaratil mautnya yang sangat berat sekali kepada orang-orang yang tidak, tidak percaya ya. Tidak percaya sama Allah ya. ya. Hmm, jadi Ad, tidak diterima sampai ya, gorgir tadi ya. Iya, tidak. Hmm, Ada lagi meninggalnya orang-orang zolim ya. ya. Kalau tadi kafir tidak percaya, zolim. Hmm. Artinya ini halal, haram, hantem. Diembat aja. Diembat, mana istri orang, mana suami sendiri mana suami orang, mana suami mana istri orang. Pokoknya yang penting enak, ya, yang penting enak. Nah, ya. Dia kerjanya cuma ya nonton, makan. Ya. Nonton jadi, juga bukan nonton drama agama lagi. Bukan. Jadi cuma di otaknya cuma duit aja, duit aja. Ya. Gimana supaya punya TV bagus, bagaimana supaya rumah, bagaimana supaya kendaraan baru, ya. Nah, ada orang bawa amplop, buat duit ya. Padahal surat itu. <laughs> jadi di otaknya duit. Nah, oh, bagaimana iya. meninggalnya. Ini ada dalam Al-Quran Bu Surat Al-An'am ayat 93 hmm. Surat Al-An'am ayat berapa Bu? 93 93 Ya Walau tara ididzolimuna pi gomarotil maut Wal malaikatu basitu aidihim Ahriju anfusakum al yauma tuzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya kamu dapat menyaksikan bagaimana dahsyatnya malaikat Israel mencabut nyawa orang-orang yang banyak dosa. Pertama malaikat membentangkan tangannya, kemudian malaikat menggebrak-gebrakan tangannya sambil berkata, "Ayo keluarkan nyawamu. Mulai hari ini kau akan disiksa dengan siksa yang sangat menghinakan kamu sebab kamu sombong terhadap firman-firman Allah." Hmm. Nah, Ibu, nah, kematian bagi orang-orang yang semacam ini seperti ranting bercabang dimasukkan dari mulut ditarik dari dubur secara paksa ya. sehingga urat dan daging akan merasa terbawa astagfirullahaladzim begitulah dahsyatnya syakotil maut hmm. ya. tapi ada lagi bu kepada seperti ibu-ibu ini ya yang subuh-subuh sudah bangun sudah duduk bersimpuh di atas sajadah mulutnya dibasahi dengan kalimah-kalimah hmm. hmm. Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La haula wala quwata illa billah Di rumahnya didengungkan Al-Quran Di rumahnya dilakukan sholat-sholat sunnah Ya Ibu gak usah khawatir Ibu para pemirsa di rumah nanti akan masuk kepada Warna sito tinasto Amin. Ya, termasuk Amin, Amin. Allah. Ya, insya Amin. Doa nih, Bu. Ya. Hmm. Wana ini satu kepastian, Bu, hmm. ya. Ini Al-Qur'an sudah ada yang keras, ada yang lemah lembut. Iya. Ya. Nah. Wana syitati nasto kepada orang-orang yang istiqomah. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata-kata tatanazzalu ini harus diartikan turun para malaikat. Artinya, malaikat-malaikat yang lain menyertai malaikat Israel ketika akan mencabut nyawa para pemirsa yang mukmin dan mutia. Artinya hmm. mukmin orang iman yang bertahan. Hmm. Ya, jadi imannya tidak hanya di mulut tapi dalam praktek. Hmm. Dalam praktek itu ketika akan mengambil milik orang lain. Oh, orang lain nggak tahu, bukankah Allah di samping kita? Bukankah malaikat mencatat amal kita? Oh, jadi tidak jadi. Tidak jadi. Nah, itu iman yang istiqomah, ya. Jadi kalau negeri ini dipenuhi oleh orang-orang beriman dan insya Allah aman bu. Hmm. Insya Allah ya walau anna ahlal kuro amanu wataklafatahna alaihim barokatim minas sama iwalat akan timbul keberkahan. Kalau orang-orang beriman, ibu di Jepang itu orang ketinggalan tas di Tokyo lima jam ibu pulang masih ada. Padahal di tas itu ada laptop. Ya. Nah, bagaimana di kita? Ya. Nah, bagaimana di kita? Alhamdulillah kita aman juga aman ya. Hmm. Nah, nah. Aman ya. Nah. Kita Insya Insyaallah kalau orang-orang dari iman itu akan menjadi aman. Orang-orang mukmin yang muti bu begitu akan meninggal nanti ya. Hmm. Begitu akan meninggal nanti dipegang keningnya ibu oleh malaikat. Hmm, Assalamualaikum. Ya Al-Qur'an ini ibu. Surat apa? Surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Adapun orang-orang yang baik amalnya. Ya. Ketika malaikat akan mewafatkannya, malaikat itu berkata assalamu alaikum. Nah, bagaimana setelah itu? Malaikat itu menghiburnya, Allah tahopu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Engkau jangan takut dengan kematian ini. Jangan bersedih dengan keluargamu yang ditinggalkan. Bergembiralah. Karena Allah telah menyediakan surga untukmu. Engkau akan minta apa saja, Allah akan berikan. Jadi di surga itu tidak ada larangan. Cukup di dunia ini larangan. Ya. Itulah yang disebut sobru ala taatillah dan sobru ala maksiatillah. Hmm. Sabar menahan diri untuk berbuat taat kepada Allah. Bangun pagi-pagi subuh, ya, sholat, duduk bersimbuh di majlis taklim ya. seperti ya. ini. Kemudian menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, Ibu. Hmm. Maksiat itu dosa kecil, dosa gede maksiat, Bu. <laughs> ya? menahan diri, ya. Bukan tidak mampu, hmm. bukan tidak bisa, Bukan tidak ada kesempatan, bukan tidak punya peluang, tapi ini ahopullah. Takut. Saya takut dengan sisa Allah. Hmm. Nikmatnya tidak seberapa di dunia, hmm. tapi saya harus mengalami siksa yang abadi. Saya takut sehingga hmm. diurungkan. Ya. Nah, inilah masyakaratil maut ya bagi orang-orang yang muti sehingga kata Dokter Quraisyihab ya. Hmm. Dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an itu kematian bagi orang-orang mukmin yang takwa itu seperti orang yang tidur nyenyak. Hmm. Dalam tidur nyenyak itu dibuai dengan mimpi-mimpi yang sangat indah, pelan-pelan malaikat mencabut Cabut. nyawanya seperti rambut yang diambil dari tepung. Oh, ya Allah. Begitu Jadi yang penting kan? amal kita. Penjelmaan amal itulah yang nanti akan terus mengiringi kita dari mulai sakratil maut sampai nanti kita siratul mustaqim sampai uh, sirat ya. Hmm. Sirat itu namanya nanti akan penyeberangan ya sampai masuk surga. Ya, masuk surga. Hmm. Nah, itu. Oh, nanti kita baru tiga nih ya. tadi ya. uh, apa? Ciri sakratul maut orang yang tidak ya. beriman kepada Allah, guna orang zalim dan juga orang yang beriman senang tadi ayat 6 genep ya. Iya. Tapi kita ini dulu kasih kesempatan ke ibu ya untuk bertanya. Baik. Silakan Ibu. Ya, silakan. Sebutkan namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasanah dari Majlis Talim Al Ahyar Ciledug, Tangerang. E, mau bertanya Pak Ustadz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya apakah ada perbedaannya ketika menghadapi sakaratul maut antara tukang bakso, tukang mabok, tukang judi dan juga tukang yang ngangkat rok? Oh, ada bu tukang angkat ada ada Demikian pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang bakso, tukang mabok, tukang angkat rok. Itu dibayar berapa tukang angkat rok? baik ibu, ayah-ayah wae, ibu baik. Terima kasih Bu Hasana. Berikutnya silakan ada lagi ibu. Oke lah kalau begitu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Yuyun dari Majlis Ta'lim Al-Ahyar Ciledug Tangerang Pertanyaan saya adalah uh, Apakah ruh yang sudah meninggal itu Ditempatkan di mana bagi orang muslim maupun orang munafik Dan uh, apakah ruh itu bisa melihat orang yang masih hidup ya. Terima kasih pertanyaan, pertanyaan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi Bu, apakah Ruh bisa gendrayangan gitu? <laughs> Baik, silakan Ustaz. Ini uh, pertanyaan dari Bu Hasanah Ini yang ini. pertanyaan dari Bu Hasan ini lucu ya. <laughs> Sekali ngangkat rok berapa itu? <laughs> Jadi jangan tukangnya itu Bu ya, sebab gini, takwa itu bisa dikejar oleh siapa saja oleh petani berlaku dia, umum ya berlaku umum mm -hmm. takwa itu oleh petani kalau dia sabar mm -hmm. ya kalau dia taat ya oleh pejabat kalau dia jujur ya kalau dia adil ya oleh orang kaya kalau dia murah tangan ya hmm. oleh orang miskin kalau dia sabar jadi takwa ini bisa diraih oleh siapa saja hmm. ya siapa jadi termasuk oleh tukang bakso hmm. ya ketika mencuci uh, pinggannya itu apa uh, mangkoknya itu bersih ya. Uh, kemudian ketika mau berangkat baca bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula ya Allah. Saya ini akan berusaha hmm. mengejar rezeki dari engkau untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri saya. Datang waktu sholat, dia sholat, ya. Seminggu sekali ada pengajian, ya. Hmm uh, oleh Ustadz Tatang, oleh Ustadz Mustafa hadir, ya di pengajian di Mustafa. Tatandi apalagi. Ya. Nah, jadi takwa itu bisa dikejar siapa saja ya. Jadi jangan dilihat tukangnya ya. <laughs> Di hadapan Allah manusia sama saja ya. Apakah itu tukang baso, tukang, ya, tukang kayu hmm. ya, tukang ojek, tukang hujak, tukang sama dia benar ya. Belum. Jadi Allah itu melihat hatinya ya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Jadi Allah itu melihat hatinya. Ya. Maka itulah ibarat orang naik haji ya, siapa saja sama di hadapan Allah. Ya, hmm. harus pakai pakaian yang sama karena menghadap Allah juga sama. Jadi nggak dilihat detail jabatannya ya. Jadi meninggalnya itu apakah tukang bakso, tukang batu, tukang apa ya, tergantung amalnya. Hmm. Ya. Mungkin di hadapan Allah lebih mulia karena dia mau korupsi bagaimana tukang batu. Hmm. Ya. Mau korupsi bagaimana tukang bakso susah, ya. Nah, jadi tergantung keimanan dan hmm. ketakwaan. Nah kalau tukang tadi itu tukang mabok kan? Ya tukang mabok tukang... kalau <laughs> tidak bertobat ya itu di akhirat itu Allah tidak akan memandang tiga orang, tiga tiga kelompok orang. Pertama mudminu homrin orang peminum, peminum hamar. Ah, ya, minum, yang memabukkan narkoba termasuk ya. Yang kedua adalah syaihun zanin. Hmm. Orang tua yang berzina. Gigi tinggal satu, udah satu goyang lagi. <laughs> Aki-aki zina. Ya, aki-aki kakek-kakek berzina, ya. Jadi datangnya ke panti pijit, rumpun bambu, jari lentik, rumput mekar, ada itu namanya di situ. Ya. Nah, ini matinya itu lagi berzina. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu Allah benci, tidak akan memandang, tidak akan menurutnya Ya. Yang ketiga wa layantahi. Orang yang berbuat dosa terus-menerus sampai tua. Ya, tobat-tobat ya. tua. Padahal uban itu ngasih tahu tuh uban mm -hmm. ya eh kamu sudah beruban dulu rambut itu hitam, hitam itu tanda-tanda kematian juga uban tubuh ya mm -mm. jadi ada teman saya pegawai di Kementerian Agama bapak kerja di Kementerian Agama sudah berapa tahun mm. sudah 32 tahun sekarang punya apa Bapak? Punya uban aja mah utang. <laughs> Kerja 30 tahun hanya punya uban Pak <laughs> ya. Pak U ini, oh, dong itu namanya, uban Jadi, uban itu ingat itu, oh. ingat ya, ngasih tahu. Gigi udah mulai copot tuh, ya. Gigi udah mulai bolong tuh yang sebelah kanan, sebelah kiri itu, ya. Hmm. Makan jagung, goreng jagung udah susah. <laughs> Nah, itu tandanya Ibu. Yang kalau begitu ya, ini semakin berkurang umur. Hmm. Ya, umur semakin berkurang. Mata semakin lamur, urat-urat semakin kendur, ya. Orang lain Ya makan sate, ya cuma makan bubur ya. Hmm. Itu tandanya orang itu semakin dekat ke lubang bubur. Ya, apapun profesinya, walaupun ia tukang cukur, tukang bubur, tukang bajigur atau tukang gali sumur atau ibu-ibu yang biasa tidur di kasur ya. Hmm. Itu semua pasti akan mengalami sakaratil Wow, nah, gitu ya. Ya. Kemudian ya. Ibu Yuyun tadi Apakah ruh itu di mana nah, ditempatkannya? Nah, di mana ruh itu ada ini juga tergantung amalnya bu. Dan... Ya, ini iya. makanya hidup di dunia itu hati-hati, hmm. Hidup yang satu kali ini tidak boleh gagal. Hmm. Kalau gagal celaka kita nggak bisa ngulang. Supaya hidup kita yang satu kali ini tidak gagal, Allah berikan pedoman. Dalikal kitabu la roiba fihi hudal. Ini pedomannya Al-Qur'an. Mm. Ya, diberi petunjuk, dijelaskan Al-Qur'an itu oleh Rasulullah. Nah, begini cara hidup supaya kamu hidup yang satu kali tidak boleh gagal. Hmm. Di mana roh itu setelah misalnya bapak kita sudah meninggal, mungkin hmm. kakek. Di mana ibu ingin tahu? Nah, setelah roh itu ditarik bu, kalau orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah ditarik secara paksa, sehingga tadi uratnya seorang terbawa, ya disitulah sakitnya saktil mau, ya atau bagaikan kambing di kulit hidup-hidup diceburkan ke dalam minyak yang mendidih. Hmm. Itu bagi orang-orang yang durhaka itu, ya. Nah, setelah itu Bu, kalau orang durhaka dibungkus dengan kain yang kasar hmm. itunya, rohnya dibawa naik langit. Hmm. Nah, tadi Ibu kan nanya di mana sekarang adanya, ya. Nanti lu tergantung amalnya dulu. Hmm. Kalau rohnya ini orang tukang durhaka, ya menyakiti orang, menyakiti tetangga, ya membuat onar, membuat orang pusing, zolim. ya, ya. zolim, dibawa naik langit. Setiap malaikat yang ketemu bertanya, roh siapa sebau ini? Inilah si Pulan bin Pulan. Orangnya tidak ada di studio TVRI dan tidak sedang mendengarkan. Hmm. Dan yang pemirsa TV itu semua orang-orang soleh. Amin. Ya, termasuk ini sama tukang kameramen. Kameramennya, kameramennya juga orang tukang sorot, ya, tukang sorot ya, hmm. asrot, asisten sorot ya. <laughs> Nah, setelah itu disampaikan pada Allah, ya Rob, ini baru kami cabut rohnya. Hmm. Kata Allah, tulis dia pada sebuah buku yang bernama Sijin. Hmm. Jadi orang-orang durhaka ditulis nama bukunya apapun namanya? si Sijin. Ditulis namanya, ya perbuatannya terus kata Allah kembalikan dia ke bumi karena dia harus ditanya kembalikan ke bumi setelah yang mengantar itu kurang lebih tujuh langkah meninggalkan kuburan itu datanglah dua malaikat hmm. begitu dalam sebuah hadis yang panjang ya terus orang itu didudukan ditanya man robuka siapa Tuhanmu nah ini karena yang menjawab tadi amal bukan kita bukan karena kita, kita, kita, Ya. bukan hmm. Dia cuma a i u aiu aiu aja. Aduh. Ah. Aduh, gitu aja. Kayak orang pusing, ya. Ah. Kata mereka kamu jangan ah ah gitu aja, jawab kamu. <laughs> Aduh. Kata orang Sunda, abdi mariut katanya. Saya pusing. Jadi kan sakitnya habis dicabut nyawa tadi. Ah. Akhirnya malaikat mengeluarkan besi dari api neraka. Diketok palanya. Ah. Diketok Kata Ida Laila, hancur luluh tulangnya Serta hangus kulitnya Karena dihimpit bumi dan dibakar api Insan yang berdosa di masa hidupnya Mengalami siksa di dalam kuburnya Begitu kata Ida Laila hmm, Sair ya Ini saya kira ceramah jelas sekali ini ya. Yeah. Jarang ada ceramah jelas seperti ini yeah. Nah Setelah itu rohnya di mana? Ah. Rohnya terkurung di bumi Tidak terangkat bisa ada di pinggir-pinggir selokan di tempat-tempat kotor rohnya itu terkurung di bumi mm -mm. tapi ada roh kata Nabi yang berada pada tungku api itulah rohnya pezinah laki-laki dan pezinah wanita oh, sampai betul. mati tidak bertobat mm. ada lagi pemakan harta haram pemakan harta riba koruptor-koruptor nanti akan berenang pada sungai darah. Astagfirullah. Begitu sampai pinggir sungai dijejelin batu, balik lagi. Terus sampai hari kiamat begitu roh itu. Ya Allah. Tapi roh orang-orang seperti ibu-ibu ini Seperti adik-adik yang kelihatannya adik suka sholat ini ya Orang yang di sininya kelihatan bekas air wudhu ya. Ibu tidak usah takut Itu roh itu akan berada pada tembolok Tembolok itu tenggorokan burung-burung kecil yang hijau yang burung-burung itu bebas berterbangan dari satu pohon ke pohon lain di sorga, dari satu sungai ke sungai lain di sorga. Itulah rohnya orang-orang mukmin, Orang-orang yang taat melakukan sholatnya, melakukan puasanya, menghormati orang tuanya, hmm. dan juga hidup dengan rukun dengan tetangga masyarakat bangsa dan negaranya. Baik, Alhamdulillah. Jadi akan berada pada sungai-sungai di surga, pada pohon surga. Ya. ya. Tapi ada lagi roh itu pada sebuah kubah besar yang hijau. Hmm. Ya. Hmm. Itulah rohnya para suhada. Hmm. Itulah rohnya para wali. Itulah yeah. rohnya para ambia, para rasul, ya. Hmm. Di situ rohnya. Jadi Baik. roh itu bertingkat-tingkat. Ya, tergantung, tergantung amal. amalnya, okay. ya. Baik, Pak Nandi, ini sangat jelas sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu semangat buat kita untuk selalu beramal baik. Tapi kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan ini dialog kita dan uh, materi dari Pak Nandi tentang sakaratul maut. Kita akan ikuti lagu yang pertama dari tim Marawis Al Bahar eh, SMA PKP Islamic School Jakarta Timur ya. Silakan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Pagi TVRI di segmen dakwah agama Islam kerjasama TVRI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tema kita tadi sudah setengah pembahasan dan memang sudah hampir tuntas. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit lagi membahas tentang masalah menghadapi sakaratul maut bahwa ada enam ciri uh, sakaratul maut itu datang kepada siapa saja yaitu yang tadi pertama per, orang yang tidak percaya kepada Allah dan juga orang yang zalim serta orang yang beriman masih ada tiga lagi tapi kita beri kesempatan dulu kepada ibu-ibu yang studio dari Majelis Taklim Al Akhyar Ciledug Tangerang silakan ibu yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sri Tuti Rahmawati Pertanyaan saya Apakah orang yang sedang menghadapi sakatul maut itu eh, Boleh ditalkinin Dan talkin kira-kira yang pas untuk orang yang tidak sadar kan itu kepada kupingnya atau gimana atau cukup dengan ucapan yang paling mudah seperti apa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adik-adik mungkin ada yang mau tanya dari Marawis silakan ya sebutin namanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Wahyunto dari tim Marawis SMA PKP Jakarta Islamic School Wahyu Iya Iya Gini, bagaimana sikap kita jika melihat orang yang sedang sakaratul maut itu? Hmm, ya. Terima kasih gitu aja. Diem aja, bantuin gimana gitu. Iya. Ya, silakan saat ini. Pertanyaan Jadi dari... pertanyaan ini mirip ya, sama ya hmm. antara pertanyaan dari Ibu Sri Tuti, Ibu Sri Tuti dengan, dengan Dek Wahyu ya. Nah, ada hadis Nabi lakinu mautakum yasin ya bacakan kepada orang yang akan meninggal itu surat yasin hmm. ya, tapi agak jauh ya jadi supaya sayup-sayup kedengaran Al-Qur'an hmm. ketika meninggal itu sebab ini untuk melayani orang-orang uh, kita ya kalau orang lain kan dinyanyikan ya diberikan nyanyian ada orang minta Uh, di di apa uh, lagu si My Angel to Cry misalnya ya. hmm. ketika saya mengerti maut itu beda-beda ya. Kalau Napoleon Bonaparte mau meninggalnya begini. Dia punya pacar namanya si Kevin. Mau meninggal tuh Kevin. Kevin Devin, I love you. Enggak. <laughs> Nah, jadi orang mukmin itu beda. Ya, boleh. Pertama dibacakan surat Yasin. Ah. Ya. Ini hadis ini, ya hadis, hadis ah. sahih ini. Rawahu Muslim. Ya. Terus lakinu mau takum la ilaha illallah. Hmm. Talkinkan, ya, ajarkan kepada orang yang mau meninggal itu kalimat la ilaha illallah, ya. Tapi karena sedang sakaratul sakar itu kayak orang mabuk ya, mabuk sakar itu kan nah, pikuli muskirin gitu ya orang mabuk jadi di situ sudah mulai dan disitulah beradu antara setan ya antara setan dengan iman. Jadi setan itu kan berjanji ingin menggoda sampai sampai dalam hmm. kubur, tapi oleh Allah tidak. Ila yaumil waktil maklum. Kamu bisa menggoda sampai manusia sakatil maut. Hmm. Ya. Nah, disitulah mulai perang. Ya, maka kita ingatkan kepada yang dulu minimal Allah Allah. Bantu ya, bantu. Dan jangan serombongan Allah, Allah. Itu nanti dia kesel. Karena dia sedang ini. Jadi seorang saja ya dari keluarganya. Dan juga jangan terlalu kencang, jangan terlalu cepat. Kalau bisa la ilaha illallah. Tapi kalau tidaknya Allah saja. Allah. Allah. Jangan terlalu cepat juga. Allah. Karena ibu nanti akan begini. Sekali lagi ya. Nah. <laughs> Kita memang melihatnya seperti itu, tapi tergantung amalnya. Hmm. Ya, ini ini saya beritahu dulu, ini rahasia ya, tapi tolong jangan bilang-bilang. <laughs> Ya. Nah. Pertama nanti mau meninggal itu ibu gelisah, gelisah. Karena tekanan jantung naik, gelisah. Setelah ibu akan mulai lemes, lemes yang tak terhingga. Jadi mau mati itu lemes bu. Kenapa orang mau mati dikasih lemes oleh Allah? Sebab ini orang mau disabut nyawanya. Hmm. Sebab kalau dia begini mau disabut nyawa lari dia. <laughs> pak, pak tolong pak nenek saya itu pak lari pak mau mati pak. ya. Oke. Okay, Jadi lemes, lemes yang tak hingga, <laughs> iya, ya. Setelah lemes nafas sesak. Karena aliran darah dari jantung ke paru-paru. Kata Allah mau lari kemana kamu udah dikasih lemes ya. <laughs> Nah. Maka nah, disebut tahu anda ukarhan oh, baik secara suka atau dipaksa mati itu, Bu. uh -huh. Gak suka dipaksa. Yeah. Ya dikasih aja leng, nggak ingat ininya otaknya di. Iya. Kasih dikit aja ya. Orang uh, udah langsung. Tuanan, ngorok. Nah, ya itu amunnya, ya. Plus dah ingat. Jadi kalau ibu sudah mulai lemes-lemes, tandanya ibu itu mau mati. Ya. <laughs> Masuk angin. Jadi kalau sudah na eh, lemes, napas sesak, ah mati ini saya. <laughs> Di situ kita tidak usah menangis. Orang banyak kan menangis bu rata Ya Allah, saya jangan mati dulu ya Allah. Ya Allah, saya jangan mati. Jangan. Sebab toh lama-lama mati juga. <laughs> Sama, nggak mati hari ini, nanti juga mati lama. Sebab mati itu wajib, ibu bukan sunat. Ya. Kalau yang misalnya sholat qobliyah itu sunat. jangan boleh, tapi mati itu wajib. Wajib. Coba kalau nggak mati ibu, mau keluyuran kemana ibu? <laughs> Ya, nggak ada temennya bu. <laughs> ya. temennya. Ya. Orang semua udah mati. Jadi orang semua mati, ibu masih hidup. Jadi mati itu wajib ya. Jadi kalau ibu sudah mulai napas sesak, udah lemes ah mati ini Ya Allah. Tidak apa-apa ya Allah, cepat atau lambat saya akan mati juga. Terima saja. Di situ ibu berbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim astagfirullah sambil nangis nanti ibu akan berpisah dengan suami akan bersifat dengan anak dengan cucu ya dengan kebun rambutan yang masih ada tuh di Celung ya nah ibu terima dan di situ kita harus baik sangka terhadap Allah hmm. Allah itu maha rahman hmm. Allah itu maha rahim hmm. Allah itu maha pengampun pasti Allah menghapus bukan hanya meng, saja mengampuni pasti menghapus kesalahan kita kita harus yakin ya karena Allah telah berfirman Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim hmm. La taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya. Wahai hamba-hambaku kata Allah Yang merasa telah melampaui batas dalam berbuat dosa Kalian jangan putus asa hmm. Aku akan mengampuni dosa-dosamu semuanya Karena dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang dia harus baik sangka terhadap Allah. Hmm. Ana inda dhanni abdi bi kata Allah. Ya, aku bagaimana disangka oleh hambaku. Hmm. Dan sabda Nabi siapa yang senang berjumpa dengan Allah, hmm. Allah pun senang berjumpa Amin, dengannya. Tetapi orang yang tidak senang bertemu dengan Allah, ya. Jadi mau mati itu harus ilah wa antum muslimun kecuali kamu berserah diri. Ya. Manu, manu. ya. ya Allah pasrah, hmm. pasrah ya. Nah, seperti sapi yang mau dipotong di mana di uh, anu, no, di rumah potong hewan ya, kan di stuning stuning ya. dulu hmm. set terapi kejut hmm. lemes baik udah gitu aja ya, tinggal potong sendiri aja nah. Ya, nah. Jadi dikasih lemes dulu sapi juga bu sekarang ini ya ibu juga mau mati itu lemes ya hmm. supaya pas mau dicabut-cabut tidak lari-larian ya. <laughs> Baik Ustaz Andi sayang sekali waktunya habis. Mudah-mudahan ini cukup jadi bekal kita buat bisa ya. apa namanya siap menghadapi sakaratul maut. Jadi memperbanyak amal mulai saat ini menambah amal lah. Terima kasih Ustaz. Insyaallah kita termasuk kategori orang yang tidak susah ya menghadapi kematian. Amin. Adik-adik terima kasih atas ibu-ibu juga terima kasih nanti yang kita dapat dari sini kita sampaikan lagi ke keluarga karena itu adalah tugas kita. Jadi Amin. berkelanjutan dakwah itu. Pemirsa dimanapun Anda, tidak lain doa dan harapan kita adalah menjadi manusia yang husnul khatimah pada ketika uh, malaikat Israel menjemput uh, kepada kita. Dan mudah-mudahan amal yang kita tanamkan hari ini juga tentunya menjadi bekal kita di akhirat nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Inalil kofi amanillah. Bilahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.